dan perlengkapan lainnya sudah ada di toko Insya Allah Allah Maha Kaya langit dan bumi milik Allah saudara sekalian kita sering terkesima mendengar perlombaan senjata senjata canggih dengan biaya mahal dibuat dengan teknologi yang sangat dianggap hebat oleh manusia mungkin di bawah tidak terdengar ini nah. ada jarang kita sedang ceramah ada yang berdiskusi tetapi sehebat-hebat doa maaf senjata buatan manusia ada senjata yang diberikan Allah yang sangat canggih yang ringan bawahnya tapi tembusnya tidak antar negara, antar benua tembus ke perut bumi doa yang bisa tembus ke langit eh, senjata maksudnya tank tembus tembok tembus itulah doa kita jangan menyadari kedah diciptakan Allah Nabi Musa berdoa laut belah teknologi susah membelah laut senjata apa yang bisa membelah laut doa membelah laut. Rasulullah doa bulan belah. Teknologi apa yang bisa membelah bulan? Nabi Ibrahim doa api dingin. Dan ini disediakan bukan untuk para nabi saja, tapi bagi hamba-hambanya. Setan juga doa minta ditangguhkan, ditangguhkan. Orang teraniaya sekalipun dia ingkar kepada Allah, doa tiada hijab. Apalagi bagi yang beriman. Apalagi bagi orang-orang yang spesial yang dicintai Allah seperti Uwais Al-Qarni yang sahabat Rasul pun oleh Rasul disuruh mencari Uwais Al-Qarni untuk minta didoakan kalau fasilitas doa ini tidak kita manfaatkan karena doa itu mukh al ibadah mukhul ibadah doa adalah saripatinya ibadah doa silahul mu'minin senjata bagi orang yang beriman Nur samawati wal cahaya bagi langit dan bumi. Imaduddin tiangnya agama. Oleh karena itulah aneh sekali kita menghadapi hidup ini tidak bawa senjata seperti tentara perang tidak bawa senjata kan aneh senjatanya ada aneh sekali kalau kita hidup mengarungi belantara dunia dengan begitu pelik dan rumit serta bahayanya tanpa memanfaatkan senjata. Contoh, kalau kita berangkat dari rumah menggunakan senjata La hawla, wa la haula quwwata illa billahil aliyil azim Saudara tahu apa yang terjadi dengan doa itu? Itu setan lumpuh kemampuannya memperdaya. Kalau dibaca dengan doa yang benar-benar baik. Pagi-pagi baca doa a'udzu bikalimatillahi tam min syarri ma khalaq. Anjing yang tergiur kepada betis kita tulang mungkin ya. Doa itu sudah bisa merubah takdir. Digigit, dicelakakan makhluk jahat menjadi selamat. Yang takdirnya ditipu keluar doa pindah ke takdir selamat. Imam Ibnu Qayyim menceritakan Antara musibah dan doa itu bertarung. Mana yang kuat itu yang mengalahkan. Jadi banyak kejadian sulit jadi mudah lewat doa, musibah tidak jadi musibah lewat doa. Yang gampang menjadi berkah, yang haram bisa dirubah jadi halal jalannya doa. Tapi kita jarang pakai ini benar kita seakan bisa ngarungin hidup tanpa fasilitas doa yang diberikan yang begitu dahsyat yang doa itu bisa dibunyikannya pelan tapi menggelegar di sisi Allah kita bahas Al-Mujib Allah yang maha mengabulkan doa Al-Mujib Allah yang maha memperkenankan terambil dari kata ajaba artinya menjawab bahkan sebagian ulama lain mengatakan bukan hanya menjawab tapi memotong artinya belum tamat meminta dipotong dengan diberi yang diminta Allah Subhanahu wa taala memberi tidak hanya kepada yang meminta. Jauh sebelum kita bisa meminta, kita sudah diberi. Apakah di janin sudah bisa doa? Ya Allah, tolong buatkan kaki saya. Bagaimana bisa doa mulutnya belum jadi? Allah yang maha memberi yang memberi sebelum bisa doa bagaimana mungkin menyia-nyiakan orang yang doa dengan sebaik-baik doa selama ini kan kita kurang doa dicukupi bagaimana mungkin orang yang minta dengan benar disia-siakan seperti orang tersesat oleh Allah diberi hidayah bagaimana mungkin orang yang sungguh-sungguh mau dekat dengan Allah disia-siakan benar kita bisa maklumi kalau di masjid ada suara anak kecil ditinggal di rumah siapa yang jaga dibawa ke masjid tidak ngerti tapi ada doa yang bagus untuk anak ini supaya cepat tidur mungkin nanti harus kita sediakan tempat khusus ya bagi orang tua yang tidak bisa meninggalkan anaknya dan bisa ikut ngaji di sini dalam keadaan nyaman apa-apa bu tenang aja sebentar lagi juga tidur bisakah kita doakan anak tidur bisa doanya apa bismika bismika Allahumma ahya wa bismika amut dia yang tidur nanti <laughs> hari anak melek ibu tidur sebetulnya Allah menyuruh kita berdoa bukan karena tidak tahu keperluan kita. Bagaimana Allah tidak tahu keperluan kita sedangkan keperluan kita juga ciptaan Dia? Benar? Apa lapar ciptaan kita? Kita tidak tahu lapar itu dari mana. Karena Allah bikin perut dengan segala komponennya, maka jadilah lapar. Allah sudah siapkan makanannya makannya jadi sebesar ini juga kadang ditahan oleh Allah makanan kadang makanan ada sariawan tidak bisa makan radang tenggorokan ya kan kadang dijauhkan sedikit oleh Allah supaya kita dekat dengan pemiliknya Perkara makan bukan perkara yang hebat karena kambing, kucing, marmut, me, semuanya makan. Tapi perkara makan jadi dekat dengan Allah itulah yang hebat. Allah tahu kita haus karena Allah yang menciptakan tubuh ini 70% air maka tanpa kita pikir panjang tetap saja air datang kepada kita, ya kan? Contohnya iya. sudah ada. Sebetulnya saya belum haus, Ustaz, tapi sudah takdirnya minum kelihatannya. Berulang kali mata airnya di mana? Yang nimba siapa? Yang mensterilkan? yang ngebotolin, yang ngangkut, yang jual, yang beli ke toko, yang bawa ke belakang, yang masukkan ke dalam gelas, yang ngantar ke sini, demikianlah rezeki. Tiap hari begini. Benar? Jadi kalau kita doa, ya Allah, dua hari belum dikasih minum nih, tidak mungkin ini sound system agak mahal jadi suaranya kadang-kadang melampaui kemampuan kita jadi luar biasa perkara minum perkara normal tapi perkara minum jadi ingat Allah jadi syukur ke Allah minum sambil mencucurkan air mata maha suci engkau ya Allah menciptakan gelas bening, air bening, hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, subhanallah enak sekali. Masya Allah. Bisa dibayangkan hangat hadirin. Allah ciptakan lidah dengan rasanya tenggorokan kan kesini tuh enak pak kalau anget ya Coba ya. Dan ini ujian buat saudara-saudara iri, dengki atau ikut bersyukur. Allah menciptakan paru-paru perlu udara. Allah sudah tahu dia rancang darah, dengan keperluan oksigen ah kita rumit lah nggak ngerti siapkan udara gratis jadi kalau kita berdoa pasti ada yang lebih besar daripada sekedar minta tahu apa surat al-baqarah ayat berapa Ustaz kan dua hmm, al-baqarah 186 Tidak salah.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 yang baik itu doa yang berhasil memposisikan diri kita jadi hamba dan benar-benar menempatkan Allah di hati kita betul-betul sekuat semampu maksimal kita mengakui ketuhanannya itu yang Allah sukai karena semua perintah Allah itu ingin kita jadi mengaku diri kita hamba, ngaku Allah itu Tuhan kita. La ilaha illallah. Jadi kalau kita doanya ingin bertenaga, Rasulullah kan pernah tuh doa pada waktu perang Badar ya, yang sampai jatuh sorbannya sampai kata Abu Bakar, sudah Rasul, Allah pasti mendengar." Saking mohon Kekuatan dari doa memang kepatuhan kepada Allah dan keyakinan husnuzan kepada Allah. Dalam mematuhi Allah berarti kita mengakui kita itu hamba. Dalam iman kepada Allah mengakui Allah satu-satunya penolong kita. Beberapa sifat hamba yang harus kita miliki agar doa kita mustajab. Satu, kita harus belajar ngaku seperti yang dilakukan Nabi Adam dan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Sedangkan saya ini kuntu minaz zalimin, manusia zalim. Kotor, hina, usuk makin ngaku bahwa kita ini berlumur dosa dan memang begitu kotor. Hanya Allah yang suci, maha suci, tanpa kekurangan, tanpa kesalahan, tanpa cacat dari sisi manapun, pasti baik. Utuh kita ini kotor Allah yang maha suci Doa Nabi Yunus tiga lapis kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam, gelapnya lautan, lolos. Karena doanya berhasil ngaku. Jadi kalau doa kita, ya Allah, tolong deh saya kan kau tahu sendiri amal saya banyak Sudah lama saya jaga pandangan, jaga lisan Tolonglah ya Allah yang gini-gini aja sih diberesin Orang hutang 10 triliun kau bayar Saya cuma 5 juta buat kontrakan Please deh Mungkin juga diijabah gitu Kalau hatinya sudah beda tapi kalau kita kayak gitu besar kemungkinan tidak karena kita tidak merasa kita ini kotor bahkan kita merasa sudah banyak amal lainnya supaya doa mustajab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim jadi orang yang bakal mustajab doanya yang pertama tadi yang melihat dosa pada dirinya tuh. Seperti gunung yang mau roboh. Lihat dosa orang lain merasa lebih kecil dibanding dosanya sendiri. Jadi sibuk sekali untuk tobat minta ampun. Wah kalau orang gitu egois dong kapan memperbaiki orang lain. Justru orang yang seperti itu yang bisa memperbaiki orang lain. Kita sibuk memikirkan orang lain, tidak pernah mikir dosa kita sendiri. Mana Allah mengizinkan kita manfaat buat orang lain, kita aja nggak manfaat buat diri sendiri. Bagaimana Allah memberikan izin kita membuka mata hati orang lain sedang kita menutup mata hati sendiri? Saudara pikir dakwah seperti ini untuk membuka hati saudara? Bukan. Mana bisa saya membuka hati saudara? Ini dakwah untuk membuka hati saya sendiri. Sekuat tenaga. Mudah-mudahan Allah menerima amal jadi perbaikan diri. Saudara jadi baik itu pekerjaan Allah. Allah tahu saudara kesini mau apa paling lurus niatnya Allah pasti tahu oleh karena itulah la haula wala quwata illa billah kalau doa berhasil kita ya Allah saya ini tidak daya sama sekali tanpa engkau yang kuasa yang menolong Siapa yang bisa saya andalkan? Saya tidak daya. Manusia lain juga tidak berdaya tanpa kekuasaanmu Hanya engkau ya Allah Satu-satunya yang maha kuasa Penggenggam langit, bumi Semua yang ada total milikmu Takluk dalam kekuasaanmu Lahu maafis samawati wa maafil ad Sudah tidak lihat lagi ada orang yang perkasa Yang dilihat Allah saja lihat gajah segitu besarnya ngejar dia sambil lari ya Allah sekuatnya engkau yang menciptakan gajah gajah takluk sepenuhnya dalam kehendakmu boleh jadi gajah yang ngejar kita lihat gajah akhwat jadi lebih langsung dia ngejar sana mungkin ah gampang bagi Allah membalikan hati benar nggak apa-apa anak nangis sehat ya biasanya udah deket ke tidur <laughs> memang ada yang tidur dua jam kemudian ya tapi insya Allah tidurlah malam ini ya <laughs> harus sayang ke anak walaupun nangis tuh diam ya kan bu jangan dibekem bu biasa aja <laughs> jangan nggak apa-apa ibu Dulu juga kita bayi lebih jelek lagi ya kan? Ya nangis, ya ngompol. Ya. Kita lihat anak kecil nangis, kadang jengkel padahal kita mantan dulu ya. Harusnya baik-baiklah. Jadi kalau ingin doanya diijabah harus benar-benar mengakui ketidakberdayaan diri dan juga mengakui ketidakberdayaan yang lain mentang-mentang punya relasi kalem lah teman saya ini jago karate jago kungfu kalau Allah tidak nakdirkan nolong lewat dia eh dia teh ketiduran gak bisa atau bisul pas di tangannya jadi gak mau nonjok atau dibuat di sentri di WC saja nggak bisa jadi jangan sok ngandalkan relasi kalau mau doa tuh cuman satu yang kuasa siapa? Allah jangan merasa aman dengan relasi tidak baik mulut la haula wala quwata illa billah boleh kita punya relasi boleh kita punya jaringan tapi jangan sekali-kali merasa terjamin dengan jaringan. Oh. Ya, dalam teori pidato setiap ada yang bergerak pasti melihat semua. Nggak apa-apa, sedang diperbaiki sound sistemnya, alhamdulillah. Yang di luar sudah bisa dengar, yang di luar sudah bisa mendengar. Ya, kalau belum usahakan dengar ya. Insya Allah sedang diperbaiki. Tiga. Bagaimana kalau orang sudah berjanji kepada kita perlu kita gantungi? Dia janji nih mau bayarin utang kita. Gembira kita. Asik ada yang mau bayar hutang. Biasa saja. Allah yang menguasai walaupun seribu janji walaupun sudah nulis di kertas segel kalau Allah tidak mengizinkan terjadi tidak tidak tidak boleh hati ini merasa aman, nyaman, tentram dengan janji makhluk tentram itu hanya dengan janji Allah makin bersandar kepada makhluk makin gelisah, makin kecewa boleh kita tuntut memenuhi janji tapi hati harus yakin Allah yang membulak-balik hati dia. Dia udah janji mau bayar utang besok. Besok ternyata dia belum punya uang. Bisa mengingatkan tapi hati ya Allah. Dia memang tidak punya. Kang kalau boleh diikhtiar lebih maksimal. Ya. Hati ya Allah mampukan teman saya ini. Hanya engkau yang bisa membuat dia punya rezeki. Begitu kalau yakinnya ke Allah Lebih adem Tiga Satu merasa kotor Allah maha suci Dua merasa lemah Hanya Allah yang maha perkasa Tiga <coughs> Tidak punya apa-apa Kita harus ngaku bahwa kita tuh memang tidak punya apa-apa. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak juga bawa dunia. Dunia ya di sini saja. Bahkan tubuh ini bukan milik kita. Siapa yang milik tubuh ini? Kalau ini milik kita, jangan lapar dong. Kan kurang bagus, sibuk-sibuk, makan. Perang, perang, perang, makan. Kalau ini tubuh milik kita, nggak usah ngantuk. Maaf, jangan kentut dong. Udah pakai jas, pakai dasi, mentereng, bau kan kurang bijaksana. Dasar bukan punya kita tubuh ini. Kalau ini milik kita, jangan tua, jangan sakit. Tidak bisa, ini bukan punya kita nih. Lama-lama kulit juga beda, otot beda rambut walaupun makan apa sari areng tetap saja kalau Allah mengeluarkan uban makin lama makin meninggalkan dunia hitam maksudnya rambut hitam gak bisa ditahan tua tidak bisa ditahan Masya Allah Doa yang baik Ya Allah saya tidak punya apapun Lillahi ma fis samawati wa ma fil Milik Allah Saya tidak punya apa-apa Makhluk-makhluk juga tidak punya apa-apa Tidak ada orang kaya yang asli Yang ada adalah makhluk yang engkau titipi kekayaan Tidak ada orang yang oh, hebat, enggak ada semua makhluk sama Asalnya setetes mani Ujungnya jadi bangke Kemana-mana bawa ee Cuma itu Tidak ada yang punya Hanya engkau penguasa segala rizki ya Allah Saya tidak bersandar kepada makhlukmu Karena makhlukmu hanya jalan darimu Wa bikum min ni'matin faminallah Semuanya dari Allah tidak ada hati ini kagum kepada orang kaya. Siapa orang kaya kan? Ada gitu orang kaya yang asli kaya? Adakah? Kenapa kita kagum sama kekayaan? Gatuh gak mengagumkan sama sekali. Semuanya nebeng saja sebentar. Oh eh. Hmm, hmm, hmm, hmm. Hmm. Tapi bukan juga menghina. deh kekayaan apa milik Allah? kata orang kaya ya masih mending milik Allah juga dititipin kamu udah nggak punya dengki lagi kan tidak enak jadi ini hanya amalan hati tidak boleh masuk ke SMM di depan semuanya milik Allah ambil coklat ya Allah saya minta ya boleh minta ke Allah boleh tapi ke SMM bayar tetap hmm. itu sah kalau minta ke Allah terus dimakan terus pergi biasanya suka ada takdir lain di borgol <laughs> harus begitu kalau doanya mau mustajab tapi kalau kita masih kagum kepada bos ini, kagum kepada pejabat ini, kagum kepada pengusaha, hanya kagum kepada hartanya, padahal tidak ada apa-apanya itu harta dalam pandangan Allah yang ada harganya di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dia kaya, takwa, kita kagum karunia Allah karena ketakwaannya. Seperti Abdurrahman bin Auf, kaya. Kita tidak kagum dengan kekayaannya, tapi ketakwaannya. Ketika diberi kekayaan, ketika diambil kekayaan, ketika ikhtiar menjemput kekayaan, itu kan kalau cuman kaya hasil tidak halal, terus kita kagum merunduk-runduk, nggak diijabah kayaknya tuh. Karena kita masih menganggap ada yang kaya selain Allah yang jadikan sandaran. Biasa. Eh, jangan suka menjilat sama orang-orang kaya, ya. Sekali lagi bukan untuk meremehkan orang kaya, tapi hati kita jangan menuhankan kekayaan. Gak diijabah nanti karena kita sudah bersandar mengagumi selain pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Gaul, gaul lah, tapi jangan sekali-kali ngarap-ngarap dikasih. Dia handphonenya tiga, biar. Kalau tahu kita ngelirik handphone dia, jangan, tidak, tidak. Kita masih punya, biarin handphone hitam putih. Habis kita buta warna, yang berwarna juga nggak kelihatan. <coughs> Yang penting bunyi handphone dan nyambung, betul? Gak apa-apa. Jangan suka datang ke orang kaya ngarep-ngarep kasihani dia. Kalaupun nanti mau pinjam uang, kalaupun nanti ada keperluan, mulut boleh, hati jangan. Bilang ke Allah, ya Allah saya ikhtiar. Yang saya tahu orang ini engkau titipi rezeki. Pak, saya sedang dalam kesulitan anak di opname tidak punya jaminan saya boleh pinjam uang 2 juta jangan berat untuk mengatakan tidak pak kalau tidak bisa tidak apa-apa karena saya tahu yang membagikan rezeki adalah yang sedang mendengarkan perbicaraan saya ini saya datang ke sini hanya menyempurnakan ikhtiar maaf ya saya juga lagi banyak keperluan gak apa-apa pak terima kasih kecewa tidak tidak karena saya tahu setiap langkah saya dicatat oleh Allah setiap ucapan ini juga mudah-mudahan jadi amal dan saya senang hati saya tidak bersandar kepada bapak sama sekali bapak bapak mudah-mudahan bapak dilapangkan makasih dek Sejujurnya baru kali ini ada yang pinjam uang seperti ini. Biasanya, aduh tolong pak. Jangan risau deh, insya Allah saya, saya ada cukup rezeki. Selain untuk anaknya sakit, juga untuk kebutuhan keluarga, dua bulan pakai saja. Benar nih pak, bapak nggak berat, deh harta saya milik Allah. Sebetulnya awalnya saya juga berat, tapi entah kenapa ini jadi pengen nolong aja saya berusaha mau ngasih 2 juta tapi maunya 4 juta aja Saya rezeki adek terimalah deh. bapak bahagia tidak saya bahagia apa bahagianya pak yang tadinya saya merasa berat dan sekarang menjadi senang melepas uang ini bagi saya ini rezeki lebih besar apa artinya saya senang megang uang pada uang tidak saya pakai harusnya saya lebih senang uang ini manfaat karena itulah yang jadi rezeki saya Alhamdulillah Pak Jazakallah khairan kasiro Allah maha melihat Allah maha membalas dengan sempurna Terima kasih ya Pak Saya senang Bapak sudah dijadikan jalan Allah Saya dapat rezeki Mudah-mudahan keluarga Bapak sehat lahir batin Allah sedang mendengarkan Terima kasih Pak Gitu kalau pinjam uang teh halah ampun. Tulungan. Tu aya deui nu tiasa nulungan abdi iwati aden. Satu-satunya tumpuan harapan saya adalah engkau, Pak. Tertutup semua jalan selain jalan dari Bapak. Pintu gelap terkunci selain pintu Bapak. Bapaklah satu musrik. Kata si Bapak teh makin lama dengan saudara ngomong saya makin mual nih boro-boro pengen nulung tutup hatinya oleh Allah gak tuh gak akan ngasih jangan hadirin Allah tahu isi hati kita tahukah Allah isi hati kita Allah suka tidak kalau hati kita kagum kepada makhluk-makhluk dia yang padahal kan intinya orang-orang yang petantang petenteng itu seperti ada raja. Raja sedang ke pinggir, dia naik ke singa sana dia pakai mahkota raja, dia pakai jubah raja, padahal cuma hamba sahaya. Orang-orang kagum, aduh. Gimana raja lihat yang ini? Kan sebel benar bagi dua-duanya, ya ke yang pakai mahkota sebel kepada yang nyembah sesama hambanya juga sebel kalau manusia begitu. Tapi la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu daratin min kibr. Allah juga tidak suka kepada orang yang sombong dan yang memuja orang yang sombong. Yang nomor berapa? Empat. Sifat hamba lainnya supaya doa kita makbul mudah-mudahan adalah mengakui kebodohan. Surat ayat kursi itu gimana teh? Kita tuh tidak tahu apa-apa kecuali seperti ilmu yang Allah beri. Nggak tahu. Bahkan kita tidak tahu ini bulu mata yang sedekat ini. Ini kenapa bisa tumbuh segede gini? Bagaimana kalau sebesar tusuk sate? Kan ada repot kan gede. Wala yuhitu nabi syai'im min ilmihi illa bima Jadi kita tahu ilmu hanya sepercik. Makanya orang yang mau doanya mustajab pasti merasa bodoh di hadapan Allah. Tidak so tahu. Tenanglah yang gini mas saya juga udah pengalaman enteng-enteng. Kalau mendengar tidak perkataan itu, ya mau udah sana cetek orang yang diajar di bahala yang bisa. Kalau tahu seperti itu kita ngomong, Gak ada riwayat Rasulullah begitu. Ngaku. Walaupun kita sudah pengalaman Tapi dah setiap hari Setiap detik tuh unik Banyak hal-hal baru maupun gelar sepanjang tinggi apapun jangan sekali-kali merasa hidup terjamin dengan gelar maupun punya umur setua apapun jangan sekali-kali hidup kita merasa terjamin dengan tuanya kita dengan ilmu, dengan pengalaman dengan gelar, dengan pangkat itu sudah nggak diijabah dia sudah menuhankan dirinya kalau mau dijawab bodoh saja, tidak tahu di hadapan Allah. Coba, tahukah besok apa yang terjadi? Tidak. Nanti malam jam 12 tahu apa yang bakal terjadi? Tidak. Sejam lagi? sudah masih hidup tidak sejam lagi? Masaan? Kok kelihatannya cemas? Lima menit sesudah ini tahu apa yang akan terjadi? Tahu apa yang akan saya omongkan? Jadi taunya apa? Emang nggak tahu apa-apa. Kalaupun tahu, aduh dangkap. Di rumah sakit, dokter umum, ada dokter bedah, dok, eh, dokter THT udah spesialis ada THT, ada pokoknya gitulah ya. Ada bagian telinga. Telinganya juga ternyata macam-macam, seperti jantung, ada listrik jantung, ada oras macam-macam lah. Makin dipelajari, makin banyak tidak tahunya. Makanya orang-orang yang doanya mustajab itu adalah orang yang tawaduk merasa bodoh di hadapan Allah Allah yang maha tahu segala-galanya innallaha bikulli syai'in alim sesungguhnya Allah yang maha tahu segalanya makanya doa itu bukan untuk ngatur Allah karena Allah tahu apa yang akan kita minta sebelum kita minta Allah sudah tahu Sebab permintaannya juga keperluannya dari Allah. Seperti yang minta jodoh, itu kan yang nanam software jatuh cinta Allah. Coba kalau software itu nggak ada, di ada kan di delete atau nggak install lempeng. <laughs> Ningali Ikhwan kamu nggak tertarik ah enggak tiis saya mah lihat pohon pisang pohon nangka lihat ikan sama coba itu dia nggak diinstal nggak ada softwarenya kan cilaka benar emang saudara bisa memformulasikan cinta di hati cik gimana cinta paling yang terbayang kuping gajah ya kan ditusuk pakai tusuk sate sederhana sekali pikiran kita kita nggak ngerti ini gimana bisa naksir aneh ya ujuk cenut cenut ini apa urusannya orang lewat kok kita yang cenut cenut tapi the software itu datangnya dari Allah ada yang tiap lewat akhwat leng leng Nah itu harus minta <laughs> ya Allah ini softwarenya kelihatannya apa tuh terlalu di upgrade ini <laughs> nggak sanggup <laughs> ya Allah ampun nggak sanggup ini ini memori saya kurang kuat tolong ya Allah pakai yang ini aja lah software lama bisa minta ke Allah bisa supaya pandangan terjaga, lisan terjaga. Nah, jadi kalau kita mau doanya mustajab, jangan sibuk dulu dengan doanya nih. Tapi sibuk memposisikan kita sebagai hamba dan memposisikan Allah benar-benar sebagai Tuhan semesta alam. Itulah para kekasih Allah. Kenapa doanya mustajab? Mau ditambah? Bonus satu lagi supaya doanya mustajab maukah? Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci makhluk. Coba yang ini. Loh, kenapa ini? Karena ciri cinta dunia itu ada di sini. Senang dipuji, takut dicaci. Kenapa kita jadi terhalang karena senang dipuji makhluk berarti kita tuh hampir amal-amal kita tuh demi penilaian orang mau apa kita pengen dipuji orang puji caci ember jatuh sama getaran udara yang merambat kamu monyet Mana kasep, gedombrang-gedombrang, sama itu. Kalau diukur, mm, mm, hmm, sama tuh. Tapi disebut monyet, tengahina mana. Disebut kasep, tuh kan cek orangnya. Padahal yang ngomongnya sama dia juga masalahnya tadi belum ditraktir, barusan sudah ditraktir. ah, manusia mah. Makanya orang-orang yang senang dipuji takut dicaci mah nyaris hidupnya tuh buat orang. Jadi susah mau ikhlasnya. Nah. Dan pujian orang setakar kebek nggak akan ngangkat kita tuh di sisi Allah kalau Allahnya nggak muji kita. Cacian orang abis-abisan sedunia mencaci kalau Allah mencintai kita mah enggak ngepet tuh cacian, hanya balik saja ke mulutnya masing-masing. Kenapa kita harus berletih-letih ingin dipuji orang? Mudah-mudahan kalau kita terus memikirkan yang lima hal ini sebagai mujahadah kita, nanti pas doa kena nih lihat anak ya Allah ini anak milikmu lahir batinnya dalam genggamanmu betapapun jauh dari diri ini sebagai orang tua tapi selalu dekat dalam kekuasaanmu ampun ya Allah saya belum menjadi ayah yang benar belum memberi contoh yang baik belum tulus dalam membimbingnya ya Allah Ampuni saya belum mengemban amanah ini sebaik-baiknya Padahal engkau menitipkan kepada hamba Ampuni ya Allah Merasa kekotoran Apa yang bisa saya lakukan merubah anak ini ya Allah Sedang hatinya dalam kekuasaanmu Hanya engkau yang kuasa membulak balik hati Hanya ini yang dapat hamba lakukan memohon kepada pemilik dan penguasa lemah mengaku tobat geluat doa insya Allah Allah tahukah hambanya merunduk seperti ini Allah tahu hambanya remuk hatinya tahu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sepertinya begitu para kekasih Allah tuh. Kalau doa tuh akrab. Sebagai penutup sebuah kisah nyata. Hanya ini dimodifikasi. Tentang orang yang punya hutang dan dilunasi oleh Allah hutangnya. Saudara tertarik untuk meniru doa orang ini? <laughs> Jangan dulu tertarik karena lunas hutangnya, lihat dulu ceritanya. Jadi hamba Allah ini lugu, tapi dia yakin dia punya hutang untuk bayar kontrakan dan anak sekolah dan tidak ada yang minjemin lagi ambil wudhu sholat dua rakaat ya Allah udah bosan saya pinjam uang sama orang dihina diremehkan ah engkau juga udah lihat engkau tahu hati saya nggak enak sekarang saya mau engkau aja yang bayar lah bayarin hutang saya ya Allah saya tahu engkau maha kaya Langit bumi ini milikmu Saya mau doa pakai bahasa Arab juga susah dah belum bisa Tapi saya tahu engkau mengerti omongan ini Ya Allah please bayarin Orang kafir aja engkau kasih uang Masa saya enggak ya Allah nah, Saya tahu saya enggak pantas diijabah Tapi saya perlu ya Allah engkau Tolonglah ya Allah Ampun saya teh bodoh nggak ngerti tapi saya percaya engkau bakal ngebayarin utang saya emang lugu tapi hatinya panteng keluar dari rumah saya mau ikhtiar ya Allah nggak jelas nih di mana rezeki saya tapi saya yakin kau udah tahu rezeki saya. Mau nyebrang ketabrak hadirin. Oh, hutang lagi. Tapi tertabraknya ini ternyata ketika ketabrak terserempet ditolong dimasukkan ke dalam mobil Orang yang nabraknya begitu gugup dan minta tidak dilaporkan dengan janji semua perawatan akan ditanggung. Tapi dah enggak luka. Tanya, "Pak, untung Bapak enggak luka. Bapak kenapa sih nyebrang enggak lihat-lihat?" Saya itu lagi mikirin hutang, Pak. Maaf aja. Emang hutang Bapak berapa? Disebutkan, "Pak, saya lunasi sekarang juga. Asal Bapak jangan lapor ke polisi ya." senyum hmm, ya Allah gini ya bayarin utang saya <laughs> pakai kepepet nul ya mungkin ada beberapa dosa yang harus ditebus dengan sakit tapi tetap dibayarin oleh Allah ya, saudara tidak usah ngarep-ngarep ditabrak ya ini eh, sekarang lagi musim tabrak lari ya <laughs> Yang punya hutang minta saja. Doanya yang lebih baik ya. Bagaimana doanya? Allahumma lunnaskan Allahumma inni bika minal hammi wal hazani wa bika minal jubni wal bukhli wa bika min gulabati daini wa qahrir rijal nggak apal ya pantas satu awet hutangnya sudah cukup terima kasih teman-teman sejujurnya saya merasa mudah-mudahan tidak terlalu salah Allah kan membangun masjid ini dulu tahun 94 Bukan orang yang membangun Allah yang membangun syariatnya lewat orang Orang yang ikhlas dapat pahala Yang tidak ikhlas tidak dapat Sekarang Allah buat lebih baik Lebih bersih Lebih tertata Mungkin sudah waktunya sekarang dakwah babak baru dari Tauhid ini ya. Mungkin ini Allah sedang mendengarkan. Dakwah babak barunya adalah dengan menghujamkan dulu tauhid di hati kita. Kenal ke Allah, yakin ke Allah, patuh ke Allah. Kalau dulu TSP, tahu TSP apa artinya? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah insya Allah sedekah. Kalau dulu TSP ini supaya lingkungan ini bersih dan orang-orang tertarik sehingga mereka senang ke Darut Tauhid. Sekarang TSP tahan dari buang sampah sembarangan. Untuk apa? Karena Allah nggak suka kita buang sampah sembarangan. Simpan sampah pada tempatnya. Untuk apa? Karena Allah senang kita berbuat adil. Simpan sampah pada tempat. Pungut sampah adalah sedekah. Supaya apa? Supaya bersih. Bukan supaya Allah ridho kepada kita. Karena kita sudah berbuat sedekah. Titik. Nggak ada lagi pengen orang lain suka ke Darut Tauhid. Nggak ada lagi, nggak perlu ada orang senang ke Darut Tauhid supaya di ah, nggak nggak perlu supaya di film supaya oh nggak. Sekarang perlunya cuma satu aja, Allah ridho. Apalagi rumus kita teh. Asal ada hari labdai. Bebas komiba Dulu kan banyak rumus kita. Tapi kelihatannya akan dikeluarkan lagi rumus-rumus ini. Sesudah disimpan beberapa tahun. Seperti jagalah hati ada kemungkinan dikeluarkan lagi. <laughs> Kalau dulu supaya kasetnya laku, sekarang tidak. Tapi kalau saudara nggak mau dengar, nggak apa-apa. Kalau dulu mah usahakan dengan Seperti Twitter Jangan pernah ngukur Twitter sukses dari jumlah follower. Karena jumlah follower tidak menentukan derajat di sisi Allah. Kita tiap hari aja ngitung follower. Tahu-tahu berkurang. <laughs> Ada yang meriang. Saatnya penyanyi budak letik yang itu. Siapa tuh yang rambutnya miring ke sini tuh? Siapa? Justin Bieber. 10 juta. Benar gitu nama itu. Saya nggak begitu mengikuti Justin Bieber siapa? Ah. Jangan malu salah ngomong gitu dah nggak kenal ya. Orang bule aja ngomong bahasa Indonesia salah kita memaklumi Saudara jangan menghina kalau saya salah ngomong ya. Hadirin, jangan. Mungkin ada yang followernya cuma satu, yaitu dirinya sendiri. Dan saudara jangan tertekan, malu. Saya emang nggak punya follower asal Allah ridho saudara dapat itu maaf saya baru sebulan tetap witerannya di dunianya masih kayak gini dangkal jangan jangan dan jangan iri, jangan takut kesalip orang lain. Hah, kemarin dua, dia 200, sekarang dia 250, panas. Dan dia sibuk mencari follower. Enggak. Allah yang membulak balik hati orang. Yang paling penting mah, tiap tulisan kita, Allah ridho cukup. Mau apa lagi? Asal kita nulis benar, Allah suka cukup. Selebihnya Allah yang membulak-balik hati. Dah, jadi lebih enteng hidup ini. Dakwah juga, wah bagaimana caranya supaya orang berdatangan ke Darut Mau apa? Mau apa? Dulu juga sudah pernah berdatangan, di potret. Hanya itu, gak. Biar sekarang yang penting benar, jamu benar, informasikan benar, Udah itu terserah Allah. Siapa yang memang Allah takdirkan akan sama-sama di sini belajar tauhid, Allah gerakan yang datang ke sini belum tentu ingin ke sini ada yang dibonceng temannya eh, nonton eh, eh nonton ningali ningali jadi ngaji seneng aja di sini bentuk dulu ada yang bannya meletus di depan pak ban meletus sambil ngompak Allah ini ceramah suka jadi gampang bagi Allah ya makanya jangan ukur dakwah itu hanya dengan jumlah kalau jumlah banyak semangat, jumlah sedikit tidak semangat, berarti Tuhannya jumlah. Allah aja. Bebas komiba, tahu apa? Berantakan, rapikan. Basah, keringkan. Mi, miring, luruskan. Ko, kotor, bersihkan. Bah, bahaya, amankan. Bukan supaya kita kelihatan profesional, enggak. Berantakan Allah enggak suka. Rapi Allah suka, ya kan? Saf juga dibuat rapi karena Allah suka. Masya Allah. Terima kasih hadirin. Santi Purnama ada Ya, terima kasih. Saya kira Ikhwan cukup lihat saya ya. Mau apa? Saya mengerti, saudara belum menikah ya. Sudahlah. Rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah mudah-mudahan tanggal 23 kita bisa sama-sama ya. Kalau seorang ajak satu, mudah-mudahan kita lanjutkan dengan itikaf Malam harinya Ustadz Saiful Islam akan menjadi imam waktu Qiyamul Lail. Kalau ada umur saya ikut muhasabah. Dilanjutkan siaran pagi <coughs> tanggal 23 sebelum Ramadan. Eh? Siangnya dengan Abi Jalal Jalaluddin Asyatibi ulama senior insyaallah banyak ilmu dan pengalaman beliau Beliau adalah guru kita sama-sama ya. Datanglah lebih awal semuanya tidak disia-siakan oleh Allah. Baik, Mbak Santi sudah siap berikrar syahadat? Kalau boleh diceritakan apa yang menjadi motivasi malam ini berikrar syahadat? tapi bagaimana? Jadi ada kiai datang terus uh, Islam itu sama dua kali yang selanjutnya jadi terus penasaran, terus tanya-tanya, terus terus tertarik, terus malam ini sudah siap jadi muslimah. Alhamdulillah. Makanya jangan suka meremehkan orang yang non-Islam karena kita tidak tahu rencana Allah. Itu tadi tidak ada ceritanya didakwahi, malah mimpi. Kiai siapa yang masuk ke dalam mimpi tadi? Tidak. <laughs> Lebih baik tidak ada namanya aman ya. Mudah-mudahan Ya orang non-Islam juga ciptaan Allah Siang malam dalam genggaman Allah Siapa yang memilikinya selain Allah Kalau Allah mau memberi hidayah Suka-suka Allah dia yang menciptakan Masya Allah Kelihatannya Rasulullah dulu waktu dakwah begitu. Rahmatan lil alamin. Pancaran matanya, sikapnya, hatinya dari kasih sayang sehingga terasa oleh yang lain. Yang menolak hanya kedengkian saja. Baik ikuti ya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله saya bersaksi Tiada Tuhan selain Allah Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Raditu Billahi Rabba Wabil Islami Dina Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbana la tuzik kulubana hadaitana wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahab amin ya Allah ya rabbal silakan saudara bagi yang akan menafkahkan rizkinya kalau merasa hari ini Allah memberikan banyak nikmat jangan pernah takut berkurang harta dengan sedekah Allah pasti melihat menghitung dan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 برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من سبحان الله والحمد لله الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت Jean صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى العالمين إنك حميد مجيد Hadirin Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia bersamamu dimanapun kamu berada wallahu khabirum bima ta'malun dan Allah maha mengetahui apapun yang kamu lakukan wa huwa alimum bidatis sudur dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Sudah cukup lama kita di dunia ini. Jikalau satu hari sepuluh dosa yang kita lakukan, entah berapa banyak yang harus kita pikul. Dosa semakin banyak, umur semakin sedikit. Bahkan kita tidak tahu besok kita masih hidup atau sudah terbungkus kafan. Bahkan kita tidak tahu apakah subuh kita sudah sholat, bisa sholat lagi, atau subuh kita sudah disolatkan orang. Siapkah kita menghadapi kematian? Bila malam ini malam terakhir kita Allah menakdirkan pertemuan ini ada Mudah-mudahan Seperti yang dijanjikan Adalah tempat Allah memberikan ampunan Tiada bertepi Astagfirullahaladzim Rasulullah seratus kali sehari bertobat Istighfarlah hadirin Allah tahu maksiat yang kita lakukan Allah menyaksikan setiap dosa yang kita berbuat, Allah tahu aib-aib yang mati-matian kita tutup-tutupi Allah tahu siapa di antara kita yang mendekati jina yang berzina kalau tahu siapa yang durhaka kalau tahu yang memakan harta haram makanan haram istighfarlah saudaraku sambil jujur akui dan mohon ampunan Allah Allah janji jikalau kita datang dengan dosa sepenuh bumi Allah mengampuni Astagfirullah Astagfirullahaladzim Astagfirullah kufar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah istighfar yang hidupnya munafik yang hanya cari perhatian manusia yang hanya membagus-bagus topeng istighfar, yang munafik, yang senang berbohong, yang janji-janjinya tidak ditepati, yang amanah-amanahnya dikhianati. Istighfar hadirin Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya istighfar yang hidupnya ria hanya cari pujian manusia tidak peduli kepada Allah yang sibuk mencari cinta manusia tidak peduli kepada cinta Allah istighfar yang menuhankan manusia yang lebih takut kepada manusia yang pasti binasa daripada takut kepada Allah. Rabbing firli wali walidayya warhamkuma kama rabbayani shaghir. Doakan orang tua Rabbi gfirli Wali walidayya Walhamhuma kama rabbayani sangit Istighfar yang sering durhaka Yang tidak peduli kepada orang Yang kikir yang menyia-nyiakan orang tua. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala alihi wa ashabihi ajmain Ya Allah ya Jal Jalali wal Ikram Ya Mujib Ya Rabbus Samawati wal Ard wa Rabbul Arshil Karim Ya Arhamar Rahimin Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nasta'in Ya Allah Rabbana zalamna anfusana ظلمنا أنفسنا zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa lanakunanna minal khasirin Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahirin wa ja'alna min ibadika salihin Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan badal al-maut Allahumma حول علينا في سخرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab doa Yang mujib Kabulkan siapapun yang munajat Hadirin bagi yang mau doa masing-masing doalah. Allah Maha dekat, Maha mendengar. Bukankah doa bisa merubah takdir? Allah merubah takdir lewat doa hambanya amin ya. La yuradul qada ila doa Tiada yang bisa menolak takdir selain doa Doalah hadirin Allah maha dekat Ya Allah jadikan saat ini saat mustajab Ya Jaljalari walikom. Doalah hadirin jangan ragu-ragu Allah mendengarkan Pasti mendengarkan